Menjaga keluarga itu dengan mentarbiah mereka, memberikan taklim, taklim ilmu kepada mereka. Ikhwanatina azakumullah, sebuah tarbiyah itu dinyatakan tarbiyatun sahihah najihah apabila tarbiyahnya sesuai dengan bimbingan sunnah, <coughs> sesuai dengan bimbingan salaf. Tidak memandang sisi kuantitas. Yang dipandang adalah kualitasnya. Tarbiyah dinyatakan najihah, sukses dan berhasil. Itu ada dua upaya <clears throat> Yang pertama upaya-upaya yang sifatnya teknis. Ada upaya non teknis. Kalau teknis terkait dengan langsung e, tarbiyah di sebuah lembaga tarbiyah dalam pengajaran pengajaran pengajarannya dan segala macamnya yang terkait dengan sebuah tarbiyah di sebuah lembaga. Di sana ada upaya-upaya non teknis. Namun sesungguhnya sangat memiliki dampak yang sangat positif. Pengaruh yang sangat besar untuk tarbiyah anak-anak. Ini yang kadang kurang diperhatikan oleh kebanyakan kita atau kebanyakan kaum muslimin. Fokusnya hanya bab teknis di sekolahnya, di madrasahnya, di mahatnya, di markisnya, namun kemudian eh, kurang perhatian dengan upaya-upaya yang non teknis. Maka pada kesempatan kali ini para kalafikum kita akan mengungkap beberapa poin penting. <coughs> Upaya-upaya yang sifatnya non teknis yang harus kita upayakan yang bisa memberikan dampak langsung pada terbiah anak-anak kita. Barakallahu fikum. Yang pertama ialah islahun nafsi. Memperbaiki diri kita sendiri. Memulai dengan memperbaiki diri sendiri. Menjadikan diri kita sebagai orang yang soleh. Solehah dengan kita mentaati perintah-perintah agama, menjauhi larangan-larangan agama. Jadi hamba Allah yang mukmin, hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Hamba Allah yang di atas sunnah dengan pemahaman salaf. Barakallahu fikum. Ini disebutkan dalam beberapa ayat Di antaranya yang saya sebutkan di atas. Konsep tarbiyah yang saya bawakan di atas. Yang di At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga dari neraka. Di sini kita perhatikan Allah Azza wa Jalla yang pertama kali disebut adalah anfusakum. Ku anfusakum. Baru yang kedua, wa ahlikum. Itu artinya diri kita masing-masing harus dibenahi. Baru yang kedua, wa ahlikum, keluarga. Mulai dari diri sendiri, baru kemudian keluarga. Juga dalam ayat yang lain diisyaratkan di Al-Tur ayat yang ke-21. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak-anak mereka mereka semuanya wafat di atas iman akan digabungkan nanti di hari kiamat Allah mengatakan dalam firman-Nya walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai. Dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak-anak keturunan mereka dengan iman juga. Maka kami akan menggabungkan kepada mereka anak-anak keturunan mereka dan kami tidak akan mengurangi amal mereka sedikit. Ini dia meluki amal nanti. Atau camkan di sini ikhwan, yang pertama kali disebutkan adalah alladzina amanu. Kitanya ini orang tua harus iman dulu. Baru yang kedua, anak-anak kita juga ikut dengan orang tua dengan keimanannya. Kita baru anak kita. Orang tua baru anak-anak mereka. Barakallahu fikum. <clears throat> Juga ikhwan yang disebutkan di dalam surah Al-Kahfi ketika Allah Azza wa Jalla menjelaskan dan menceritakan tentang Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam yang safar bersama dengan Khadir <clears throat> minta dikasih ilmu dari Khadir alaihi salam yang tidak atau yang belum diketahui Nabi Allah Musa. Khulasanya diminta untuk sahur bareng, jangan tanya apapun. Ada peristiwa pertama melobangi kapal, peristiwa kedua membunuh anak kecil, peristiwa yang ketiga apa yang ketiga? Membangun tembok yang mau rubuh. Gitu ya kisahnya ya. Nah, di disebutkan di sana Alas-alasannya. Yang kita inginkan sekarang pada peristiwa yang ketiga. Pembangunan tembok yang mau rubuh. Allah berikan dalam Al-Quranul Karim jawaban Nabi Khadir. Wa ammal jidaru fakana lihulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzullahuma. wa kana abuhuma salihah. Adapun yang namanya jidar, tembok saya bangun ini. Tembok ini miliknya dua anak yatim di kota ini. Dua anak yatim di kota ini. Di bawahnya itu ada kanzun lahuma, perbendaharaan harta benda milik mereka. wakana abu abuhuma Dan dulu bapak mereka ini orang soleh. Maka Allah berkehendak untuk mengeluarkan itu perbendaharaan ketika mereka besar nanti. Al-ayat. Kalimat wakana abuhuma soleha dan bapak mereka orang soleh ini diambil faedah besar para ulama. Mereka mengatakan solahul ab. Solahul ab min abrazil asbabil mu'inah ala tarbiyatil aulad. Solehnya seorang bapak, seorang ayah termasuk sabab yang paling agung yang banyak membantu sebuah tarbiyah anak. Solehnya seorang orang tua manfaatnya untuk anak-anaknya. Walaupun telah telah menjaga telah wafat para kelompok. Kemanfaatannya dirasakan oleh sang anak dia yatim <clears throat> bahkan disebutkan oleh para ulama dalam tafsirnya itu anak yatim tidak dijelaskan soleh atau nggak solehnya nggak dibahas yang penting orang tuanya Allah jaga mereka Allah pelihara mereka Allah jaga harta benda mereka dengan sebab solahul ab barakallahu solehnya orang tua. Wa hadal bab dan termas dalam bab ini barakallahu fikum sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Tirmidzi dan juga yang lainnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak memberikan ilmu kepada Ibnu Abbas beliau mengatakan ya gulam ini u'allimuka kalimat wahai anak muda aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat satu di antaranya yang pertama disebutkan sama beliau ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah. Jagalah Allah. Allah pasti akan menjaga kamu. Ihfadillaha yahfadka. Kalimat ini kalau hukum dijabarkan dari para ulama dalam syarah hadisnya. <clears throat> Pengertian jagalah Allah itu maknanya menjaga perintah-perintah Allah dengan imtithal melaksanakannya menjaga larangan-larangan Allah dengan ijtinab, menjauhinya. Menjaga hak-hak Allah dengan menunaikannya. Namanya bahkan secara umum takwa kepada Allah, kesolihan kepada Allah. Eh, Ihfazillah, jagalah Allah. Jadilah hamba Allah yang melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, menunaikan hak-haknya hamba yang mukmin yang soleh. Ihfadillah. Eh, Pahalanya yahfadka. Allah akan menjagamu. Disebutkan dalam syarahnya barakallahu fikum Allah menjaga hambanya di sini dua macam maknanya. Yang pertama ialah hifdzullah lil 'abdi fi al masalih ad-dunyawiyah. Allah menjaga hamba tadi pada kemaslahatan dunianya. Allah akan jaga fisiknya. Kuat, sehat. Hmm, di luar umumnya kebanyakan orang. Di usia yang mungkin sudah berumur, tenaganya masih kuat. Itu efek ibadah, efek takwa, efek amal saleh di antaranya. Allah akan jaga anaknya, Allah akan jaga istrinya. Bahkan Allah akan jaga keturunannya. Keturunannya. <clears throat> Dibawakan oleh mereka kisah Allah Musa dan Khadir alaihi wasallam. Dijaga kemaslahatan dunianya. Mulai dirinya, anaknya, istrinya, harta bendanya, dunianya, sampai anak keturunan dia. <clears throat> Ini yang kita inginkan ya ikhwan. <clears throat> kesolehan seseorang itu dampak positifnya bukan cuma dia saja, tapi dirasakan oleh anak keturunan dia. Dan yang kedua yang lebih afdal lagi ialah hifdzullah lil abdi fi dinihi. Allah menjaga hamba tadi pada agamanya. Diselamatkan dari syubhat yang menyimpangkan dan diselamatkan dari syahwat yang membinasakan. Luar biasa. Dia akan aman, selamat dari syubhat dan syahwat, dari semua fitnah. Dengan sebab kesolehan dia. <clears throat> Sehingga barakallahu fikum ini perkara penting yang harus tajamkan baik-baik. Terkait dengan tarbiyah anak-anak kita secara khusus. Tidak semata-mata ditaruh di sebuah madrasah atau markis atau ma'had atau rumah belajar dan semisalnya eh, yang bagus. Tapi kita sebagai orang tua juga harus menyupport dari belakang. Dan harus supportnya kita harus menjadi orang tua yang soleh. Solehnya kita sebagai orang tua punya dampak yang sangat bagus untuk anak-anak. Ini yang pertama. <clears throat> yang kedua adalah <clears throat> ikhtiar zaujah memilih istri yang solehah yang nanti akan menjadi ibunya anak-anak. Ikhtiar zaujah solehah allati satakunu umman li auladih. Tayyib. Barakallahu fikum. Memilih istri yang salehah yang akan menjadi um ibu bagi anak-anak kita. Ini juga non teknis. Tidak <clears throat> langsung terkait dengan tarbiyah yang ada, tapi ini sangat berpengaruh. Kitanya berusaha kuat sebagai hamba Allah yang soleh, kita pun mencari pasangan yang soleh. Manfaatnya untuk kita juga. Nah, termasuk yang membahagiakan. Nah, gitu ya. Terwujudnya sakinah, mawaddah warahmah dari istri yang solehah. Betul ya? Buka dia. Betul Insyaallah. ya? Nah. Beliau mengatakan di dalam, dalam sabdanya sallallahu alaihi "Arba'un minas sa'adah." Ada empat perkara termasuk kebahagiaan. Di antara adalah az-zaujatu salihah, istri yang salihah. Rumah yang luas bikin orang bahagia, kendaraannya nyaman bikin bahagia, istrinya solehah, bikin bahagia, tetangganya soleh, bikin bahagia, pekerjaannya nggak jauh-jauh dari rumah, juga bikin bahagia. Minha atau soleh. Untuk kita jelas kemanfaatannya ya. <clears throat> Tapi ingat, ini juga sangat berpengaruh untuk anak kita nanti. Assalamualaikum. Kalau bibitnya unggul-unggul, itu bahasanya ya. Dari bapak, dari ibu. Bapaknya soleh, ibunya solehah, bibitnya unggul. Itu hukum asalnya akan melahirkan tunas-tunas benih-benih yang unggul juga. Kecuali bila Allah menghendaki lain. Ini penting. Sehingga anak itu dipilihkan ibu yang solehah. <clears throat> Ingat solehah. Barakallahu fikum. <clears throat> Ini juga terkait fakta non teknis yang penting untuk kita perhatikan. Ya, kalau dari mulai awal nyarinya sudah bagus, alhamdulillah. Tapi kalau dari awal nyarinya sama-sama belum bagus ya masing-masing memperbagus diri. Nah, yang dulunya mungkin belum pernah taklim, belum, belum pernah mengaji, sekarang sudah mulai mengerti, maka masing-masing berusaha sekuat tenaga memperbaiki diri sendiri. Bapak demikian, ibunya juga demikian. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis <clears throat> dari Aisyah radhiyallahu taala anha juga datang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dan juga yang lainnya barakallahu Assalamualaikum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Takhayyaru linutafikum fa innal ghirqa dassas." Takhayyaru linutafikum fa innal irqa dassas. Hendaklah engkau pilih-pilih. Engkau pilih-pilih wanita yang akan menerima nutfah kalian. Jangan terjemahkan ya. Nah, kau engkau pilih-pilih wanita yang untuk menampung nutfah kalian. Li'anna li'irqa dasas. Karena yang namanya gen itu nanti akan uh, akan mengalir. Akan turun-temurun. Ala irqa dasas. Nah, kalau kamunya soleh, tampungannya solehah, hasilnya pun juga akan soleh pada umumnya. Fa'inal sa'ad. Disebut dalam lafad yang lain, takhayyaru linutafikum wa ankihu al-akifa. Wankihu ilaihim. Yang adalah kamu memilih-milih untuk nutfah kamu ini. Nikahilah wanita yang sekufu. Dan nikahkan perempuan kepada laki-laki yang sekufu juga. Dalam bab ini yang namanya sekufu itu pada agama bukan pada harta, bukan pada ketampanan, bukan pada uh, apa namanya yang lainnya, tapi pada agama. Sekufu itu pada agama. Kamunya soleh, cari yang soleh. Al-tayyibat li tayyibin. Orang yang tayyib untuk yang tayyibah juga barakallahu fikum. Ingat fa'innal irqa dasas. ini ada gennya ya kan. Gen soleh akan lahir soleh juga barakallahu pada umumnya kecuali bila Allah menghendaki yang lain. Barakallahu fikum. <clears throat> nah. <clears throat> Ada sebuah kisah e, di masa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arba. <clears throat> Ada seseorang datang kepada beliau mengeluhkan anaknya. Anaknya ini bandelnya luar biasa. Bandel, bukan semata-mata bandel, nakal, nggak cuma semata nakal, durhaka ya, Pak. Hukuk. Pusing dia orang tuanya datang kepada sahabat Umar mengeluhkan anaknya yang bandel, yang nakal, yang durhaka dan segala macam. <clears throat> Maka dipanggil itu anak sama sahabat Umar diingatkan tentang larangan durhaka sama orang tua dan segala macamnya. Nasihati. Kata sang anak, Alaisa lil waladi haqqun ala abi? Bukankah anak juga punya hak yang ditunaikan sama orang tuanya, sama bapaknya? Katanya Umar, bala betul. <clears throat> Kata sang anak, famahu. Kalau begitu apa hak saya sebagai anak? Kata sahabat Umar, ayyantaqiya ummah wa yuhassina asmah wa yu'allimahul Qur'an. Kata sahabat Umar, di antara haknya anak dipilihkan ibu yang soleh. Diperbagus namanya dan diajari Al-Qur'an. Dipilih-pilih ibu yang bagus namanya juga yang baik dan diajar Al-Quran. <clears throat> Kata sang anak, ayahku tidak mengerjakan sedikit pun daripada itu semua. Fa inna abi lam yaf'al min dzalika syai'a. Amma ummi fa innaha zinjiyah kanat lima jusi. Ibuku ini mantan budak zinjiyah dulu miliknya orang Majusi. Wakat samani jual. Ayahku ngasih nama aku jual. Hah? Tahu jual Evan? Apa? Kelaparan. Masya Allah Tayyib. Walam yu'allimni minal kitabi harfan wahidah. Dan ayahku tidak pernah ngajari aku Al-Quran satu huruf pun. Ah, apa kata Eh, sang rawi yang meriwayatkan, maka Umar pun menoleh kepada bapaknya sambil mengatakan ajita ilayya tasku uquqa ibnika wa qad aqaqtahu qabl ayya iqqaka Nah, ngapain kamu datang kepada saya mengeluhkan anak kamu yang durhaka? Kamu sendiri durhaka sama anak kamu sebelum dia durhaka sama kamu. Artinya apa? Engkau tidak menunaikan haknya. Nah, nyari ibunya sembarangan. Asal dapat pasangan gitu aja. Allah lusaan, asal comot. Tidak insaf juga, tidak ada perbaiki juga. Asal comot. Allah lusaan. Ngasih anak nama, nama juga aneh-aneh lagi nama anaknya. Tidak syar'i sama sekali, tidak bagus sama sekali. Dan tidak diterbiah. Tidak ada upaya teknis taklim atau non teknis terkait dengan memiliki pasangan yang bagus, ibu yang baik, nama yang bagus tidak ada. Terus ngelapor, anakku nakal Ustaz. Nah, kamu aja enak nakal. Anakku durhaka Ustaz, <laughs> kamu durhaka. Barakallahu itu. Maka harus upaya perbaikan. Ada upaya non teknis tadi. Kasih sosok ibu yang soleha pentingnya pilah dan pilih wanita ketika menikah. Ini yang membuat antum-antum ini semangat adut. Ya benda? Lo kok diem? ya benda? Ya karena sebelumnya mungkin bayangannya ini kayaknya asal cowok tidak ya sebelumnya ini. Eh, karena belum ngaji. Nah, tapi alhamdulillah sudah boleh pelan-pelan ngaji bareng ini. Harus ada yang kedua nih. Yang kedua harus di di, di, di seleksi yang bagus uh, untuk yang berikutnya. Gitu ya, Bro. Eh, iya, Allah Insya Allah ya. Nah itu dia. <clears throat> nah, eh, memperbaiki keturunan. Masya Allah. Nah, al-muhim ini yang kedua, ikhtiarul um. Ikhtiar al-um. <clears throat> Barakallahu fikum. Uh, di satu sisi juga ada psikologinya sangat akan berpengaruh. Ketika orang tuanya soleh, solehah, anak akan merasa bahagia. Punya orang tua yang soleha. Jiron antum, tetangga antum yang lainnya ketika mungkin interaksi dengan anaknya antum, jika akan memunculkan pujian. Hmm? Le, gitu ya. wah bapak boleh, soleh leh. Nah, nak, ibumu soleh anak. Dia masa senang. Sebaliknya ketika bukan soleh, ini menjadi tamparan bagi sang anak. Mungkin itu anak soleh. Allah takdirkan dia anak soleh. Soleh ya kan. Tapi orang tuanya tidak. Itu sudah membawa dampak negatif. Ngomong sama anaknya. Bapakmu dulu tuh ya Allah. Les. Les. Ah, itulah yang bukan pasti kayak gitu. Apalagi perkara-perkara yang membuat miris hati. Itu sudah menjadi tusukan-tusukan yang perih di hati sang anak. Barakallahu Albihi banyak asbab ya. ya. Jadi solekan diri sendiri, pilih pasangan yang soleh. Ya, kalau belum maka diupayakan disolehkan. Ya, barakallahu Atau cari yang soleh. Barakallahu ya, Nah, <clears throat> yang ketiga yang tadi di, singgung juga adalah nama yang baik. Ikhtiar al-ismil hasan lil walad memilihkan nama-nama yang bagus untuk sang anak. Ya, jadi disebutkan dari ucapan Imam Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa Ini juga sangat berpengaruh. Dalam Islam sangat diperhatikan. Nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah Abdurrahman. Nama yang barokah Muhammad Ahmad dan segala macamnya. Dibahas panjang di sini. Ada yang apa nama yang dianjurkan yang yang paling dicintai, ada nama yang diharamkan, ada nama yang, nama yang dimakruhkan, ada nama yang diperbolehkan. Dibahas panjang dalam Islam. Untuk apa ini? Untuk anak. Untuk kita juga. Itu membawa sebuah dampak yang sangat besar bagi sang anak. <clears throat> Entah nama kita atau nama dia. Di sini ada syariat merubah nama, betul? Dalam Islam ada bimbingan merubah nama kalau namanya jelek? Ada ya? Ada. Itu untuk kita dan anak kita. Nah, Barakallahu Santum bayangkan ya, Ikhwan. Hah? Bapaknya dikasih nama Bakor. Ya ini? Bapaknya namanya Bakor. Hah? Anaknya dikasih nama apa, Ikhwan? Hah? Bahimah. Nauzubillah. Ini oh besar faktornya. Tanya sama orang, Le, nama ayahmu siapa? Bapakku namanya Bakot. Iya, mereka ketawa semua. Kok kenapa, Mi? Kok ketawa, Mi? Ya, Bakor itu kan sapi, Le. Wah, langsung dia kan teng uh, masa bapakku sapi? Kan gitu ya. Nah, kamu namanya siapa, Le? saya dikasih nama Bahimah sama bapak saya. Allah Ustaz. Kenapa? mi Bahima itu arti hewan ternak. Uh, masa aku hewan? Itu langsung menghujam dalam psikologi dia pengaruh besar ya ikhwan. Terkait dengan panggilan sehari-hari dari orang tuanya, dari familinya, dari jironya, dari teman-temannya. Itu jadi bully itu. Nah, Eh, anaknya bakor, anaknya bakor, <laughs> anaknya bakor gitu. Wah, itu jadi stres ya, Evan. Nah, nah kamu bahima, bahima, bahima. La haula wala quwata illa Kenapa salah nama? Sehingga pilih nama yang bagus untuk anak kita. Sekarang ini ada tren di kalangan sebagian ikhwah, bahkan juga masyarakat ngasih nama anak itu yang nggak ada duanya. Betul nggak ini? Nggak tahu di antum ini. Begitu ya. Allah kasih nama Abdullah. Abdullah terus Ustaz, ada banyak Abdullah di sini Ustaz, Abdullah Sa'abrek. Ya Dari Rahman. waduh juga banyak Ustaz. Nah terus mau kasih nama siapa? Tolong Ustaz, carikan nama yang zen, tapi dia ada duanya. Ya repot. Ya. Jangan nyari itunya, nyari barokahnya. Di zamannya sahabat dahulu, yang namanya Abdullah hampir dua eh, orang ya. Sahabat yang namanya Abdullah dua orang. Semuanya Abdullah. Miatan. Orang Abdullah saya, luar biasa. Ya. Ya, carikan yang paling Allah cintai. Mungkin ditanya, "Mi, uh, Bi, nama kok Abdullah sih, Bi?" Buahnya Abdullah. Terangkan, Loh. Namamu itu nama yang paling Allah cintai. Dia akan bahagia. Oh, gitu, Bi. Ya. Itu yang disebut dalam hadis. Nama yang paling Allah cintai Abdullah. Nah, kamu senang dicintai siapa? Dicintai temanmu apa Cintai Allah Azza wajalla. Allah bi. Nah, itu Abdullah. Barakallahu itu faktornya besar. Ini faktor non teknis. Kadang kita nggak perhatian. nah, <clears throat> namanya siapa? Siapa kalau orang-orang kota kalau kasih nama? Banyak keren-keren gitu ya. Siapa namanya Pak kira-kira Pak? Siapa namanya? Saya figur. Figur Farisi. Figur Farisi. Wah, luar biasa ini. <clears throat> perpaduan Indonesia Arab ini. <clears throat> figur itu kan sosok figur gitu ya. Luar biasa. Dipanggil siapa nih? Farisi. Panggil figur. Figur. <laughs> eh, insya Allah. Diganti apa enggak ini? Enggak usah ya. <laughs> bagus, bagus. Figur itu ya bisa bagus namanya. Kifar Al-Farisi. Luar biasa. Al-Muhib. Itu diantara Fatar non teknis ya, ya. Ikhtiar barakallahu fikum uh, eh, al ismil hasan lil aulad. Juga kalau misalkan kunyah juga demikian kunyah at-thayyibah lil aulad. <clears throat> barakallahu fikum. Faktor yang lainnya, uh, upaya yang lainnya uh, dalam kehidupan rumah tangga. Barakallahu fikum. Di antaranya adalah jangan lupa berdoa ketika sama istri. Itu juga sangat-sangat berpengaruh. Dikatakan dalam Islam, dalam dalam hadis disebutkan tidak akan uh, tidak akan ada setan yang membahayakan dia. Nah, ketika orang tuanya barakafikum uh, eh, doa dalam kondisi yang seperti itu dikatakan lam yadurrahu syaitanu abadan <clears throat> setan tidak akan memberikan marah bahaya dia sedikit pun. Ini muhim pada kata-kata lam yadurrahu syaitanun abada. Dijelaskan oleh para ulama maknanya apa yang dimaukan di sini. Setan tidak akan membahayakan dia selama-lamanya. Ada yang mengatakan maksudnya setan tidak akan bisa menguasai dia. Karena barokahnya doa tadi itu. Ada lagi yang mengatakan setan tidak akan masuk ke dalam tubuh dia. Dia, tidak bakal kerasukan setan. Ada lagi yang mengatakan tidak akan bisa membahayakan fisiknya dia. Bahkan ada yang mengatakan tidak akan membahayakan agama sang anak. Ini ucapannya ada Wudi dan juga Ibn Dakhil Id. Lam yaftinhu an dinihi ilal kufur setan tidak akan bisa menfitnah itu anak dari agamanya menuju kepada kekufuran. Dan semuanya benar dikarenakan lafadznya umum. Lam yadurrahu syaitanun abada. Setan tidak bakal mampu memberikan marah bahaya kepada sang anak selama-lamanya. Baik marah bahaya pada fisiknya, pada jasadnya, atau pada agamanya. Ini perkara yang luar biasa. Jangan lupa doa. Paham lagi? Jangan lupa doa kalau sama istri. Barakallahu fikum doanya insyaallah masyhur ya. Apa doanya? Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Dapat apa belum? Loh. Waduh, kalau enggak awal repot ya, Pak. Ini rutinitas ya. Sudah <clears throat> apa belum? Sudah ya. Hmm, tahu-tahu lupa lagi nanti. Ha, Bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Bismillah dengan nama Allah, ya Allah jauhkanlah kamu dari setan dan jauhkan setan dari apa yang engkau anugerahkan kepada kami dari anak. Ketika ditakdirkan ada anak, lam yadurrahu syaitanun abada. Ini berpenting ini. Kelihatannya aja sepele ya. Hmm. Tapi ini luar biasa. Jangan dilupakan yang seperti ini. Barakallahu fikum. Naam. <clears throat> ini faktor yang berikutnya lagi. Barakallahu fikum. Maka dijelaskan panjang lebar oleh para ulama ketika uh, istri kita sedang hamil. Juga demikian. Di antara upaya untuk uh, tadi akan ya, membuat tarbiyah sukses non teknis ketika dia hamil apabila ketika sudah ada janin di dalamnya itu diperhatikan jadinya diperdengarkan bacaan eh, bacaan-bacaan yang bagus Al-Qur'an, kalimat tauhid dan segala macamnya ketika dalam perut ibunya. Nah, ini semua non teknis, non teknis. Juga di samping kita banyak doa kepada Allah Azza wa Jalla untuk anak-anak kita semua juga dipilihkan ikhtiar al-mudarris wal mudarrisah dipilihkan guru-guru ustaz-ustazahnya yang di atas sunnah ikhtiarus sadiq was dipilihkan teman-teman main yang juga saleh dan salihah ikhtiar al-bi'ah salihah dipilihkan lingkungan yang baik yang salihah untuk anak-anak kita ini semuanya upaya. Al-muhim ada teknis, ada non teknis. Semua kita upayakan, kita wujudkan dan di, di, di, di, diupayakan dalam tarbiyah kita dengan harapan warahmatullahi wabarakatuh. Allah azza wa Jalla memberikan yang kepada kita semua sehingga kita menjadi hamba Allah yang saleh, pasangan kita salihah dan anak-anak kita pun saleh dan salihah. Targetnya ialah bahagia di dunia dengan iman dan amal saleh bahagia di alam barzakh dengan nikmat kubur, bahagia di akhirat dengan surganya Allah Azza wa Jal, selamat dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu tafsirnya kita. Bukan dunia, bukan harta, bukan yang lainnya. Itu Allah yang ngasih. Allah yang memberi rezeki, Allah yang membagi-bagi dan telah dibagi. Itu semuanya jalan dengan sendirinya untuk anak-anak kita barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Hmm. Ini yang bisa saya utarakan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga manfaat untuk saya pribadi dan untuk antum sekalian warga. Walhamdulillahi rabbil Monggo, ada yang mau sampaikan? Tuh, setengah tujuh lagi. Masya Allah, berapa? Setengah jam saya bicara? 40 menit. 40 menit? Oh, banyak ya kan itu kultumnya dikalikan lima itu. Gimana gimana? Semoga gampang tanya. Iya. Eh, apabila kita membuat kontrak kerja dengan karyawan gitu kan, contoh selama enam bulan kontrak kerja gitu. Nah, <clears throat> apabila karyawan melanggar kontrak kerja itu keluar gitu kan, sebelum enam bulan terus kita kasih denda gitu contoh Eh, dengan denda 500 ribu itu gimana itu Ustaz? Mungkin. <clears throat> Masya Allah. Kenapa kok denda ya? Nah, ya apa namanya? Iya. Masalahnya kalau misalnya itu contoh gitu kan e, di masa itu kita sulitnya itu pas menjadi karyawan lagi itu kita melakukan kerugian gitu. <clears throat> Masya Allah. Itu gimana Ustaz? Kenapa nggak potong gaji aja? Ya. dengan kesepakatan awal gitu eh, kok denda kok dipotong gajinya aja hmm. ya kalau misalnya itu ya potong gaji kan sama saya denda nah. mungkin <laughs> Allah Musta'an ini barangkali Barakallahu dimasukkan oleh para ulama dalam pembahasan ju'alah. Ju'alah. Barakalafikum. Tahu cuala, cuala itu semacam kayak sayembara. Kayak semacam sayembara. <clears throat> sayembara itu sifatnya eh, tidak mengikat. Siapa saja boleh untuk masuk padanya. Cuala itu eh, akan mendapatkan haknya ketika terpenuhi semua ketentuan-ketentuannya. Paham ya? Itu namanya cuala semacam sayembara. Diperbolehkan ya ikhwan yang seperti itu. <clears throat> Barakallahu fikum. Bisa juga dimasukkan dalam perkara ijarah. Jadi semacam ujrah begitu. E, dengan ketentuan tadi. Kalau dia mengerjakan penuh, maka dapat penuh. Dia mengerjakan e, sekian, maka ada persentase sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Barakallahu fikum. Dengan bahasa seperti ini. Bukan dengan bahasa denda. Paham insya ya. Nah, kamu ada kesepakatan sama saya untuk kerjasama kerja 6 <clears throat> bulan. Kalau antum kerja 6 bulan, maka dapatnya sekian gajinya. Setiap bulan sekian, sekian, ketemunya sekian. Kalau antum keluar sebelum 6 bulan, antum mendapatkan barakafikum gaji sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Artinya nggak utuh gajinya. Misalkan dia tahu-tahu 3 bulan keluar, ya udah antum dapat gaji 3 bulan, nggak dapat gaji 6 bulannya. Kalau misalnya disepakati potong sekian persen. Itu eh, tergantung bagaimana kesepakatan bersama dengan orang tersebut. Yang penting tidak membolimi keadaan dirinya. Ini kata yang penting. Yang penting tidak membolimi dia. Paham ya? Di antara bentuk membolimi itu adalah hangus semua gajinya. Ya, nah, kemudian Dia sudah bekerja. Kok nggak dikasih apa-apa. Al-Walid. kan sedikit tadi yang disebutkan angkanya nggak begitu besar. Lah bas insyaallah Jangan menggolimi diri. Ima dengan sistem jualah atau dengan sistem ujroh. Barakallah. <clears throat> Jadi yang bagus dari persentase saja. Nah, yang nggak sesuai dengan ketentuan maka mendapatkan e, imbalan persentase yang ada plus sedikit potong. Ah, dipotong sedikit. Berarti kalau potong gaji itu nggak termasuk zolim ya? Nah, tadi itu kalau nggak sesuai dengan uh, kesepakatan bersama. iya. Nah, motongnya itu nggak nggak gede-gede banget gitu. Kalau gede banget kan mendolimi dia. Sedikit digalakkan dia keluar. Nah keluar itu. Kalau yang yang ada di masyarakat yang saya tahu kan harus mengembalikan semuanya Betul? Misalkan antum dikasih beasiswa. Nah, untuk apa gitu. Harus selesai. <clears throat> Kalau nggak selesai, harus mengembalikan semua yang dikasih dari mulai awal sampai akhir. Ada zalim ya, akhi. Ada zalim ya, akhi. Barakallahu Jadi, jangan ada unsur kezaliman. <clears throat> Allah taala alam bisawab. <clears throat> lain? Ada berapa karyawannya? Baru enam, Ustaz. Hah? Baru enam. Alhamdulillah. Enam itu bilang baru ya, baru enam. <laughs> iya. Alhamdulillah. Enam. Kalau karena sistemnya ini kan dimundurin gajinya gimana gimana gimana misal eh, dia ngelakuin kayak telat gitu kan telat misalnya ada aja setiap hari itu dia telat satu jam atau tiga jam karena nggak nggak pernah potong gaji karena takut zolim tapi anak mundurin anak kalkulasiin dia telatnya kalau udah 24 jam anak mundurin sehari Ngefek ngefeknya ya karena udah di jajan bilang gitu sih nggak ngefek ke karyawan tadi nggak ngefeknya dia uh, jadi lebih nyadar jadi nggak dia nyadar diri kalau ah saya disering sering terlambat nggak ngubur-ngubur gitu dan ini, atau nggak minta duluan seringnya mereka kehabisan uang di tanggal 25 terus minta duluan saat oh, gitu. Saya nggak ada saya dimajuin Oh, nggak bisa. Antum sering telat. <laughs> Ngefek juga ya? Ngefek ya? Malah kayaknya gajiannya mundur dua hari deh. Saya malah bilang gitu tadi. Iya, iya. Soalnya sering telat. Oh, ada yang ngefek, artinya dia eh, ke depan eh, jadi disiplin gitu. Iya. Uh, oh, Hayar insya Allah. Tapi itu nggak jualin ya, Ustaz ya? Hayar insya Allah. nggak insya Allah. <laughs> kalau ada kesepakatan ya, misalkan antum kerja dari jam tujuh sampai jam dua siang, jam 3 siang. Gaji kamu sekian. Ada kesepakatan ketika antum telat dan segala macam dihitung dikurangi per jam tadi dengan persentase. Tidak ada masalah. <clears throat> itu namanya tadi imma ujrai maju'ala. Itu diperbolehkan. Jadi orang yang jadi karyawan itu kan sudah menjadi kewajiban dia kerja di jam tersebut. Kalau dia tidak dikurangi. Itu sudah jadi miliknya antum dia ketika itu. Tidak boleh dia di saat-saat kerja sama antum sambil sama yang lain. Tidak boleh. Al-mashghula yusaghal katanya para fuqaha. Yang tersibukkan dengan sesuatu jangan disibukkan dengan perkara yang lain. Ini dan diantara itu seperti itu. Orang menjadi karyawan sebuah perusahaan jam 7 sampai jam 2 itu kewajibannya di perusahaan tersebut. Jangan kemudian uh, santai di HP uh, eh, transaksi dengan perusahaan yang lainnya nambah penghasilan tidak boleh. Itu namanya khianat. Nanti selesaikan kamu dengan tuh perusahaan di luar jam tadi nanti bisa cari yang lainnya ada masalah kalau kembali karena juga dia malah kalau misalnya dia nyadar nih katanya jam 10 dia pulangnya tuh habis bisa gitu kan oh malah, di, nyadar ganti gitu. kalau yang itu gimana nah, berarti berarti normal apa -apa, gitu. normal ya, insya insyaallah <laughs> mengkodok waktu itu berarti namanya <laughs> Alhamdulillah sesuai dengan perjanjian. Ada pembahasannya panjang pembahasan terkait dengan masalah hukum-hukum seputar masalah ini terkait dengan para mobofin, para pegawai, para karyawan terkait dengan kerja mereka segala macam ada banyak ahkam yang intinya ditekankan pada pembahasan amanahnya. Amanah nggak boleh khianat. Tidak boleh amanah waktu, amanah kerja dan segala macamnya. Al-Muhim ketika ngasih sanksi jangan menggolimi karyawan. Gitu ya. Nah, Jadilah bos yang baik. Eh, karyawan itu biasanya eh, sadar diri ketika dibayi, bukan ketika dikasih sanksi terus gitu. Kalau sanksi jadi kalau dia keluar dia akhirnya <clears throat> dibayi. Ketika dibayi sama bosnya kerasan dia akan di situ Ya gitu ya. Insyaallah. Gaji tepat waktu. Masyaallah. Nih. Sebelum dia kering-keringatnya dikasih. Itu seneng dia. Bonus-bonus bagi yang punya prestasi, masya Allah, gitu. luar biasa. Jadi dikasih dengan cara seperti itu, nyupot mereka. Ya, dengan cara ngancam-ngancam, telat, tak potong, ini gini supaya ngikat itu, itu malah sok dia nanti. Dengan cara yang sebaliknya. Yang prestasi tak kasih bonus. Nah, semangat dia. Nah, gitu ya eh, artinya jangan kalkulasi materi semata gitu ada kalkulasi sisi ihsannya berbuat baik kepada orang lain barakallahu <clears throat> wallahu a'lam bishawab nah itu berapa karyawannya dua alhamdulillah masih muda ada dua ya <laughs> ya kembali ke yang tema tadi Ustaz. Iya. Ya tadi artinya upaya upaya yang lainnya lagi. Iya, upaya yang lainnya yang teknis pun juga di, disemangatkan terus kan. Iya, karena memang nggak semua kita dari mulai lahir dengan lingkungan yang bagus, dari mulai menikah dengan lingkungan yang bagus. Mereka saya bilang apa tadi? Jadi nyemangat ya itu kita atur, itu kan, ya, Karena memang dari mulai awal kebanyakan kita ini bukan bukan sesuai dengan idealnya gitu loh. Nah, supaya menutupi kekurangannya ada cari yang baru ya sudah dengan ideal tadi itu. Nah, yang sebelumnya diupayakan maksimal perbaikan dari arah-arah yang lainnya, dari arah yang lainnya. Hmm. Bagus. Iya, bagus. Jadi eh, yang ada sekarang ini diperbaiki semua mungkin ada semangat untuk menambah lagi. Semangatnya bukan dari sisi sisi supaya nanti eh, dari mulai awal sudah ideal banget gitu untuk uh, menambah keturunan yang bagus. Takut sama yang di belakang. Tidak oh, apa-apa. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Niatnya kan bukan aneh-aneh kan. Niatnya untuk perkara kebaikan. Dapat kan ditanya nyantum kayak gini. Wah, konteknya kurang. Penghayatannya kurang. Lalu menghayati banget kita kan mikir, waduh, dulunya kayak gitu ya. Wah, ini mestinya harusnya nah gini. Ya sama ketika antum dulu awal-awal berangkat umroh, berangkat haji, tapi belum belum mengerti sunnah. Begitu nah, mengerti sunnah, mikir lagi, wah ini harus berangkat lagi nih supaya umrohnya sesuai dengan sunnah. Ya apa ya pak ya. Masa umur aja lagi, haji lagi, ini enggak lagi. <laughs> eh, ya, terbetik seperti itu terkadang. Karena niatan yang kepingin baik tadi. Iya, niatnya itu udah pahala ya, apalagi terwujud ya gitu ya. Nah, para <clears throat> Yes, apalagi yang lain. Kalau kita sosok, lah. bulan gitu. Bagaimana dengan sholat kita terutama sholat Jumat dan yang lain? Kalau kita safar, ketika safar di negeri Kufa, daerah Eropa di mana? Gitu. Di negara apa atau safarnya? Misalnya Amerika. Gitu. Di sebelah mana Amerikanya? Belum tahu. Belum tahu. Ya? Saya tanya begini karena sekarang alhamdulillah eh, dakwah Islam secara umum ya dan dakwah salafiyah itu di mancanegara. Gitu. Nah, ketika antum ditugaskan ke sana, yang namanya seorang salafi akan berusaha mencari komunitasnya. Seorang muslim akan mencari komunitasnya kan begitu. Tanya dia, tanya kepada dia, siapa yang tahu, siapa ikonnya di Amerika. Kayak gitu. Connect di sana. Masjid banyak di sana. Makanya tanya dulu di mana antum ditugaskan gitu. Nah, itu demikian seorang salafi. Ada, ada di Amerika banyak. Belanda banyak, Australia banyak, Inggris banyak, banyak alhamdulillah. Teman-teman kita yang Eropa. Hmm, ada komunitasnya kok. Oh, kalau atau punya WhatsApp Salafi Indonesia, WSI, itu ada WhatsApp Salafi Eropa, WSI. Ada itu, ada. Jadi mereka connect uh, dunia di Eropa, Salafi Eropa. Ada, insya Allah ada. Nah itu dicari gitu loh. Itu namanya upaya dan semangat untuk menjaga agamanya. Nggak tahu ah, Farhan, Pak Bangga, wah Amerika, Amerika. Sementara kamu si sih, sudah Ikhwan nanti belakang dulu aja. Wah dia bebas di Amerika, bahaya ini sudah. Nggak. kalau dia ingin baik dia akan mencari komunitasnya. Kalau Nah, saya, saya dari mana? <laughs> Kursi Surabaya deket banget. Surabayanya mana? Pasar Turi oh. deket banget Pasar Turi. Oh, baru mau anu. Dokter orang sana? Bali ya. Wah. Alhamdulillah. <laughs> Abu Rahil pernah di sana. Nah, iya. Tanya sama kita orang tentang Pasar Turi. Pasar Turi dekat aja sih. Di situ ada Pasar Turi kan dekat sebuah tempat kayak namanya Petemon, ada TK-nya kita. Dekat daerah Manuan ada tempatnya kita, tengah kota di belakangnya Terus Utomo ada tempatnya kita. Alhamdulillah banyak. Itu kayak kayak gini, kayak target, kayak bintara eh, kayak gini ada, masjidnya juga ada, pondok atfal juga ada, ke tempat saya pondok juga ada, gitu. alhamdulillah ya. Iya, Dibikin gampang aja lah. kalau kemudian agak jauh dikit mendekat, kan gitu, mendekat. Hmm. Ini yang keberapa ini? Oh, Memang mau niat tinggal di sana, mau dibawa ke sini? Kau tinggal di sana, oh masya Allah. kau tinggal di sana kan bisa uh, merapat kan gitu ya. Iya merapat ke pondok, merapat uh, di montak di rumah yang dekat dengan Ikhwan Surabaya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kasih kelancaran. Insya Allah. Sekarang ini ada banyak ya kan. Linknya alhamdulillah. Antum mau di daerah mana? saya Sedera gunung Ustaz. Gunung mana antum rumahnya? Wah, gunung yang dingin banget. Daerah mana? Dieng. Ada ikhwan di sana. Oh, malah satu desa ikhwan di sana. Ada, alhamdulillah. Saya di ujung, saya ujung mana? Ujung Merauke Ustaz di sana. Ada ikhwan di Merauke. Alhamdulillah. saya Jayapura tidak ada ya, sedikit. Ada lah pokoknya. Iya, ada. Mana wari aja ada yang sorong loh banyak lagi sorong sorong <laughs> alhamdulillah sekarang banyak ya tinggal tanya mana alamatnya atau mendekat itu seorang salih mencari komunitasnya untuk keselamatan pribadinya dan agamanya kelas gitu ya cukup eh, cukup nanti ada lagi berikutnya <laughs> uh satu jam persis Iya, hmm, nah, saya kira cukup sekian semoga bermanfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu